Latihan lagi. Halo. Anda kalau lagi sholat sendirian di rumah sama sholat jamaah di masjid ini waktu pelaksanaannya lebih lama sholat di rumah apa lama sholat di masjid? Lama di masjid, maka sholat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena ada nilai menahan nafsu tadi, ngempet nafsu tadi. Nafsu apa? Ya nafsu kesuwen le. Kan kalau sholat sendirian di rumah mesti cepet. Wudhu aja kayak ya koyok bebek adus pekepek pekepek pekepek sholatnya jelungkar jelungkir jelungkar jelungkir selesai tapi kalau jamaah di masjid nggak sesederhana itu azan dulu betul lah zaman kalau sholat di rumah pernah ngelek ngelek azan di sini, yang sama sama nggak usah pakai azan kalau sholat di masjid azan dulu habis azan apa langsung sholat jamaah enggak pujian sih kayak pujian wonge sepuh dilewer gak rampung-rampung Rabbana ya Rabbana Rabbana zolamna Nunggu orang-orang datang terus komat baru sholat Imam bacanya tartil gerakannya pasti lebih lama Nah kalau sholat sendiri kan udah mocone cepet Fatihahnya dibaca cepet gerakannya cepet pula Betul? Allahumma sholli ala Muhammad kalau sholat sendiri di rumah kan udah mocone cepet surat yang dibaca setelah fatihah di dua rakaat awal itu pun pendek-pendek Ihdina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alim ghairil maghdubi 'alaihim dolin. Amin. Habis itu ya qul a'udzu birabbin nas atau qul a'udzu birabbil falak. atau kul ya kafirun atau kul huwale. Kalau enggak gitu ya inna inna wal asri liila. Begitu ikut jamaah ke masjid, jamaah sholat isya, maunya ibu buru-buru karena habis isya mau nonton anak jalanan.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 tul balik mestinya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi tiga kali paling-paling ya sup jentit ngono aku ndak percaya lek subhana rabbil azim hampir tiga kali wong cepet banget tok paling ya sup jentit sama Allah wisan sujud yang ndelosor ya sup jentit ngono Lo sholatmu kalau sendirian kan gitu cepet banget kan Allahu Akbar gerakan ya entul-entul jadi-jadi tulik gulik entut-entut tangi mana ya entul-entul jadi-jadi tulik gulik entut-entut tangi yang mana ya entul-entul jadi-jadi tulik gulik entut-entut salamnya syukur gobek-gobek malaikat pencatat itu bingung arep nyatet bengong buku wis dibuka pulpen dipegang iki nyapa wong Purworejo Eh ya malaikat nesu akhirnya ditulis wong Purworejo push up ngono subhanallah lah kalau jadi makmum sholat jamaah otomatis ngikutin imam imamnya lambat makmumnya juga ikut lambat imamnya suwe makmumnya melu suwe masuk imam Arab dibalap Imam makmum apa Valentino Rossi kalau sholat sendirian itu kadang malah-malah subhanallah setelah fatihah malah nggak baca surat toh pencepet toh nggak baca ayat Quran padahal di dua rakaat awal itu disunahkan baca ayat Quran ya, mereka buru-buru ya ihdina suratul mustaqim lah ladzina an'amta 'alaihim balap dhalin amin ya Allah ini kan dawin jenengan mbak masuk jenengan supe mboten tenusah kula waca jenengan nggih pun ngertos rukuk Allahu akbar padha wingi Sami Allah, liman hamidah. Binti sing tak waca ya iki kok dibolan baleni. Akhirnya salate ya tul jentit tul jentit tul jentit. Subhanallah. Sehingga kalau sholat sendirian cuma dapat satu, kalau mau berjamaah ke masjid dapatnya 27. Betul? Anda misalnya jual barang, kalau dijual di rumah cuma laku sejuta. Kalau mau jalan agak jauh dikit ke pasar, lakunya 27 juta. Ini Anda pilih jual di rumah apa di pasar? yang satu juta apa 27 juta itu pikiran cerdas anda kalau sholat sendirian di rumah cuma dapat satu kalau mau jalan agak jauh dikit ke masjid dapatnya 27 maka sholat anda lebih sering jamaah ke masjid apa sering di rumah hmm, pateng pecotot ada orang disuruh milih duit 1 juta sama 27 juta. Orangnya pilih yang 27 juta. Ini orang bodoh apa orang cerdas? Oh kabar semangat oh wong edan apa wong cerdas? cerdas milih sing oke kok ada orang disuruh milih duit 1 juta sama 27 juta eh malah pilih yang 1 juta udah dirayu-rayu suruh yang 27 juta enggak mau mau aku senang 1 juta we iki wong cerdas apa wong edan edan sekarang ada orang udah ngerti kalau sholat sendiri di rumah dapat satu kalau mau jamaah ke masjid dapatnya 27 rajin banget jamaahnya ke masjid meskipun hujan dia pakai payung ke masjid sholat berjamaah ini wong edan apa wong cerdas Cerdas. Ada orang udah ngerti kalau sholatnya sendirian di rumah cuma dapat satu, tapi kalau mau jamaah ke masjid dapatnya 27. Nggak pernah jamaah ke masjid, padahal rumahnya deket dari masjid. Sholatnya di rumah terus. Ini wong cerdas apa wong edan? Ah, saya wong Purworejo sholatnya sholatnya akeh sing jamaah yang masjid atau akeh sing yang omah? Ah, berarti wong Purworejo iki akeh sing cerdas apa agak sing edan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jujur dalam mengambil sikap hidup ini kita sering edan. Bukankah edan namanya? Ketika rumah kita deket banget dari masjid, kita udah ngerti kalau sholatnya di rumah sendirian cuma dapat satu, kalau mau ke masjid 27 kali lipat. Tapi kenapa kita nggak mau melangkah ke masjid? Padahal sama-sama gerakannya, sama-sama sholatnya. Bukankah itu edan namanya? Kita punya duit 100 juta, kalau kita pakai umroh, dihapus dosa kita, diangkat derajat kita. Tapi kalau dibelikan sawah, <laughs> gegermu meling-meling gak perkara sawah apalagi dibelikan sapi eh, ganteng sapimu karo rupamu